Mitra bisnis, Ketua Umum Kadin MS Hidayat mengungkapkan, Indonesia berhasil menjadi contoh negara berkembang yang tetap bertahan di saat krisis. Dalam forum G20 di London pekan lalu, banyak negara yang mengapresiasi Indonesia. Indonesia dengan pertumbuhan sekitar 4 menjadi salah satu model di negara-negara berkembang yang tetap bisa survive di kawasan. Mengungguli Singapura, Korea, dan Malaysia. Untuk membicarakan keberhasilan itu, Segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda? Ya beginilah ya, karena kita kan dalam prediksi kita, kita bisa tumbuh masih 3-4 persen. Sedangkan negara-negara banyak di dunia ini kan sebenarnya uh, minus sudah pertumbuhannya. Mulai dari Amerika pertumbuhannya minus, Eropa banyak yang minus, Jepang sudah minus, Singapura sudah minus misalnya, Malaysia minus. Kita masih tumbuh 3-4 persen. Jadi kita dianggap masih positif sehingga tentu paling baik. Tentu ini bukan akibat daripada kita punya kebijakan pemerintahan. Ini kan pengalaman kita 97-98 dulu kan kita tidak mau terulang lagi. Sehingga juga bank-bank itu sudah lebih dijaga ketat. Sehingga dia tidak punya juga kemampuan juga untuk ah, pengalaman lama ini terulang lagi. Jadi Bank Indonesia sudah men, sudah betul-betul menjaga supaya mereka itu tidak melakukan praktek-praktek yang tidak benar ya pengalaman kita 97 98. Nah, juga kita ini tidak terintegrasi daripada pasar-pasar e, modal dunia dan lain-lain itu karena memang kita mungkin masih ketinggalan ya sehingga karena ketinggalan dan karena itu kita itu tidak terlalu kena imbas daripada krisis dunia ini. Ya, jadi menurut saya ya, masalah-masalah bahwa kita bisa tumbuh 3% ini kita boleh bangga dan sudah itu kita menepok dada kita. Ya itu sementara menurut saya jangan kita bangga dulu karena ini bisa turun terus kita punya pertumbuhan ini kalau kita tidak melakukan apa-apa juga. Soal sampai sekarang stimulus ekonomi yang dijanji itu juga belum turun-turun. Sekarang kan sibuk pemilu nggak ada yang mikirin lagi mengenai ekonomi Indonesia itu. Nanti bisa-bisa akhir tahun kita jadi pertumbuhannya negatif baru kita kaget. Jadi apa yang yang seharusnya kita lakukan, Pak? Jadi saya pikir enggak, jangan kita bangga dulu lah. 3 itu nggak cukup untuk menampung pengangguran kita di Indonesia ini. Ya, bahwa kita masih perlu lebih baik dan bekerja keras sesuai dengan keinginan kita membuat infrastruktur stimulus itu cepat digerakkan pergerakan pasar dalam negeri kita lakukan itu menurut saya yang kita harus gunakan. Jangan merasa wah 3 tumbuh langsung dipuji-puji sudah wah merasa kita yang paling hebat. Nggak ada gitu kita hebat itu. Tidak bisa menyelesaikan karena karena kita paling sedikit harus tumbuh 6-7 persen, bahkan penganggurannya tiap-tiap tahun cari kerjaan 2 juta, 2 juta setengah orang itu, itu tetap mencari pekerjaan. Kalau 3 persen nggak cukup itu. Mungkin yang bisa cari kerjaan tambahan itu cuma 500 ribu. Satu setengah juta lagi lu kasih, lu kasih kerjaan di mana? Sudahlah, itu bahwa kita berusaha dan kita masih lebih baik daripada banyak negara-negara lain. Saya oke-oke aja. Seperti China juga, tahu dia mesti tumbuh menurut dia 7 persen. Karena tadinya dia tumbuh 12 persen. Ya, toh. Dan India juga masih tumbuh, nah, kita juga tumbuh, ya syukurlah. Tapi ini kan karena pengalaman krisis kita 97, kita pasti lebih baik dari dunia, ya kan. Jadi jangan kita ke bawah 3 persen mau merasa hebat kita sudah. Tidak ada yang hebat itu menurut saya. Kita bereskan dulu cepat dalam negeri kita punya ekonomi ini supaya rakyat kita ini bisa cepat bisa kembali, bisa dapat pekerjaan lagi dan lain-lain. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.